meluruskan niat dan selalu menghadirkannya dalam setiap aktivitas dan amal yang akan kita kerjakan adalah perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Sebab diterima atau tidaknya sebuah amal bergantung kepada niat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya innamal a'malu bin niat, Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli mri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita melakukan sesuatu Kita harus melihat apa yang menjadi motivasinya Apakah lillah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal Ataukah linnas karena manusia Kalau lillah dalam rangka mendapatkan ridho Allah maka kerjakan, lakukan. Tapi kalau sebaliknya dalam rangka mendapatkan ridho manusia maka tahan, perbaiki terlebih dahulu motivasinya.